Dalam hadis yang sahih datang dari banyak sahabat. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan memberikan warning kepada kaum munafikin, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam al imanu qalbah wahai segenap orang-orang yang berislam yang beriman dengan lesannya tapi belum masuk hatinya mereka ini siapa? Munafik. Lesanya mengaku muslim, hatinya belum. Kata munafik. Dia mengatakan, La tagtabul muslimin. Kamu jangan mengribai kaum muslimin. Wala tu'ayiruhum. Jangan melecehkan kaum muslimin. Wala tatabi'u auratihim. Jangan pula mencari-cari auratnya mereka. Jangan mencari-cari aibnya mereka. Itu mengatakan fa'innahu man tatabba'a awrata akhihi sebab barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, aib saudaranya, tatabba Allahu awrata. Allah akan balas. Allah akan membongkar, Allah akan mencari aibnya dia. Wa man tatabba Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Dan kalau Allah yang mencari aibnya dia, Allah akan bongkar aib itu meskipun dia ada di tengah-tengah rumahnya. Ngumpet di tengah-tengah rumahnya. Tidak pernah nongol, tidak pernah, pernah keluar. Allah yang membongkar keaiban dia. Nauzubillah. Lebih kecil lagi. Ribah haram. Melecehkan muslimin haram. Mencelah muslimin haram lebih haram lagi disertai dengan tata buul aurat. Memang sengaja dia mencari-cari aibnya orang. Emang sengaja dia mengumbar aibnya orang. Ancamannya mengerikan. Satu, munafik ada. Sifatnya kaum munafikin, naudzubillah. Busuk hatinya. Busuk wataknya. Busuk tabiatnya. Dan yang kedua lebih mengerikan lagi. Allah Ta'ala yang akan membongkar aibnya dia meskipun dia sembunyi di kolong jembatan. Dia sembunyi dalam rumahnya. Dia tidak kemana-mana. Tidak ada yang tahu kemana, kemana orang ini bersembunyi. Allah akan bongkar aib dia tadi. Yang sebelumnya tidak punya aib dibongkar semuanya. Dan bila Allah yang membongkarnya tidak ada seorang hamba pun yang mampu menutupinya. Nauzubillah. Kamunya yang kena. Terbongkar aibnya kamu. Dikarenakan kamu telah menghibai orang lain dengan tanpa hak disertai dengan data bu'ul aurat. Lebih parah lagi kalau yang dihibai dan dicari auratnya itu, dicari aibnya itu, orang yang punya kedudukan. Nauzubillah. Mencari dari aibnya para santri, aibnya para pencari ilmu, aibnya salafiyin ahlu sunnah, aibnya orang-orang saleh, aibnya penguasa, aibnya para ulama, aibnya para duat, dikumpulkan, disebarluaskan, dibongkar na'udzubillah. Lebih besar dosanya, lebih kecil dosanya, lebih mengerikan kebunafikannya. Dan lebih dahsyat efek negatifnya nanti. Sanksinya lebih mengerikan. Aibnya dia akan semakin terbongkar. Aibnya dia akan semakin terumbar. Jatuh matabatnya dia. Jatuh harga dirinya. Jatuh semuanya terkait dengan dirinya. Di sisi syariat dan di mata hamba-hamba Allah Taala. Hati-hati, naudzubillah. Wallahul musta'an. <clears throat> Itu semua dikarenakan apa ya, Lesan bahaya lesan. Maka hati-hati, jaga lesan Anda, waspadai dari riba yang dengan tambah hak, waspadai dari ta'yir, taubih, sab, syatm, mencela, merendahkan, menghinakan, mengolok-olok seorang muslim dengan tambah hak. Apalagi disertai dengan tatapul aurat. Mengerikan efeknya barakallahu. Merusak ukhuwah, merusak persatuan, merusak akhlakiyah, merusak muamalah, merusak hubungan. Itu pasti efeknya ya Dan terkadang sang pelaku akan dibongkar semua aibnya. Yang membongkarnya Allah Ta'ala tercium aroma busuk kemana-mana terkait dengan dirinya meskipun dia tidak kemana-mana. Meskipun dia hanya ada di tengah-tengah rumahnya. Na'udzubillah. Allahul Musta'an.